وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم Hadirin Masyarul muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah Marilah para jamaah siang hari ini Kita tingkatkan selalu takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Takwa dalam arti marilah kita senantiasa bersyukur atas semua anugerah karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian juga takwa dalam arti marilah kita senantiasa ingat kepada Allah marilah kita senantiasa berzikir kepadanya. Demikian juga para jamaah, marilah kita senantiasa memperbanyak dan memperbanyak menyebut asmanya. Masalah takwa pernah dijelaskan oleh seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ketika suatu hari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab pernah menguji Ubay sejauh mana pemahaman Ubay tentang takwa Apakah setelah ditinggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian terjadi perubahan pemahaman Ube tentang takwa apa tidak? Ube mengajukan sebuah pertanyaan, "Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan Shaukin, syaukin?" Wahai Umar, pernahkah Anda berjalan di tempat berduri? Qala bala, pernah sahut Umar. Fama amilta. Kemudian Ubay balik bertanya, bagaimana cara anda berjalan wahai Umar? Qala syamartu wajtahatu. Kata Umar, wahai Ubay, tentu aku berhati-hati agar kakiku tidak terluka kena duri. Seketika itu juga kata Ubay, fadzalikat takwa. Sikap kehati-hatianmu. Itulah Umar yang namanya takwa. Dari dialog dua orang sahabat tadi, para jamaah memberikan pesan yang sangat dalam buat kita kaum muslimin bahwasanya takwa adalah merupakan sikap hidup agar kita lebih berhati-hati lagi di dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini. Artinya apa? ojo sembrono, ojo ngawur, ojo saenake dhewe ya. Karena tidak kurang sekitar 70 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar kita bertakwa. Bertakwalah kalian kepada aku kata Allah. Sekali lagi takwa adalah merupakan sikap hidup agar kita lebih berhati-hati lagi di dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini. Dan ini yang diminta oleh Allah kepada kita. Karena yang namanya setan, dia akan selalu berusaha dan berusaha untuk merayu kita, membujuk kita, mengelabui kita, bahkan menjerumuskan kita ke lembah kehinaan bersamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin masyarul muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah siang hari ini yaitu tentang Islam dan jiwa entrepreneur. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan wira usaha. Banyak kita temukan para jamaah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong umat Islam untuk berwira usaha. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur serta uswah teladan umat Islam dalam bisnis dan perilaku ekonomi yang baik. Beliau Rasulullah tidak hanya memberi tuntunan dan pengarahan bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan, tetapi beliau sendiri mengalami menjadi seorang pengelola bisnis dan wirausaha. Pengalaman masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi modal psikologis beliau ketika menjadi seorang wirausaha di kemudian hari. Pekerjaan mengembala ternak merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh para ambia dan para Rasulullah. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di masa kecil pernah mengembala ternak penduduk Mekah dan Nabi pernah berkata, "Dulu aku mengembala kambing penduduk kota Mekah dengan upah beberapa kirot atau uang dinar ataupun dirham." Latar belakang inilah para jamaah tentunya sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa kewirausahaan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pilih sebagai profesi di kemudian hari. Latar belakang ini pula yang mungkin membuat beliau menjadi seorang pemimpin yang ideal dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang kurang beruntung seperti anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Karir bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika beliau ikut pamannya berdagang ke, ke negara Syria. Waktu itu beliau masih berusia 12 tahun Sejak itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan semacam kerja magang yang berguna kelak ketika beliau mengelola bisnisnya sendiri. Menjelang usia dewasa para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan perdagangan sebagai karirnya. Beliau menyadari bahwa pamannya bukanlah orang yang kaya, namun memiliki beban keluarga yang cukup besar oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muda berfikiran untuk ikut meringankan beban pamannya dengan berdagang. Ketika merintis karirnya tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan berdagang kecil-kecilan di kota Mekah. Beliau membeli barang-barang dari satu pasar, kemudian menjualnya kepada orang lain. Penduduk Mekah pun mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang terpercaya atau al-amin karena kejujurannya, keteguhannya memegang janji dan sifat-sifat mulia lainnya. Para pemilik modal di Mekah waktu itu semakin banyak yang membuka peluang kemitraan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang pemilik modal tersebut adalah Sayyidatina Khadijah yang menawarkan kemitraan berbagi berdasarkan mudorobah atau bagi hasil. Belakangan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah dan menjalankan bisnis bersama. Hadirin masyurul muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lebih kurang 28 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjalankan usaha dagangnya dan wilayah perdagangannya pun meliputi negara Yaman, Syria, Irak, Yordania dan Bahrain. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lama menjalankan profesinya sebagai pedagang dibanding menjadi seorang Rasul yang hanya 23 tahun. Pelajaran apa para jamaah yang kita petik dari urian yang telah kami paparkan? Firman Allah yang telah saya bacakan pada mukaddimah tadi adalah surat Al-Jum'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah anugerah karunia Allah yaitu rezeki. Ada dua kata kunci pada ayat tersebut, yaitu yang pertama fantashiru bertabaranlah kalian di muka bumi dan yang kedua wabtaghu min fadlillah carilah karunia anugerah Allah yaitu rezeki dalam pandangan Islam bekerja berusaha termaruk, termasuk berwirausaha menjadi bagian dari kehidupan manusia dalam rangka memakmurkan bumi maka teladanilah teladanilah nabi panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh bagaimana beliau membangun dunia usaha bisnis yang barokah, manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa kesempatan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memotivasi para sahabat untuk berwirausaha. Beliau mengatakan yang artinya perhatikan olehmu sekalian wahai para sahabat Sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rizki. Hadis riwayat Ahmad. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya oleh para sahabat, pekerjaan apakah ya Rasulullah yang paling agung dan mulia itu? Rasulullah pun menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih atau baik. Di dalam hadis lain, Nabi juga bersabda, Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil kerjanya sendiri dan sesungguhnya Nabi Daud sendiri Nabi Daud makan dari hasil tangan pekerjaannya sendiri. Di dalam hadis lain kata Nabi, tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang dimakan dari hasil keringat sendiri. Subhanallah. Di dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, para orang-orang yang benar dan tulus serta para syuhada. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, Allah memberikan rahmatnya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli dan membuat suatu pernyataan. Hadirin masyarakat muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pernah suatu hari Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari berkisah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru kembali dari perang Tabuk, beliau Rasulullah melihat tangan saat yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena sengatan matahari. Rasulullah pun bertanya, wahai Muat, kenapa tanganmu? Saat bin Muat pun menjawab, karena aku mengolah tangan tanah dengan cangkul ini ya Rasulullah untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawabku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil tangan saat dan menciumnya seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Di dalam riwayat lain, inilah tangan yuhibbu Allah wa rasuluh, tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bayangkan para jamaah rahmatullah Tangan saat dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa besar penghargaan dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pekerja keras. Beliau memberi motivasi yang sangat kuat kepada kita bahwa para pekerja adalah kekasih Allah. Bahkan neraka pun mengharamkan baginya untuk para pekerja keras. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang beriman yang berpenghasilan di dalam hadis lain Rasulullah pun juga bersabda seandainya kata Nabi seseorang mencari kayu bakar dan dipikulkan di atas punggungnya hal itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seseorang yang kadang diberi dan kadang pula ditolak tampaklah di sini para jamaah bahwasanya agama Islam memberi motivasi kepada setiap orang yang beriman untuk berusaha, bekerja, berkarya dan berwirausaha serta memberi arti kepada lingkungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya kata Nabi, "Janganlah sekali-kali di antara kalian ada yang duduk-duduk enggan mencari karunia Allah sambil berdoa, Ya Allah, limpahkanlah karuniamu kepadaku. Padahal ia mengetahui bahwasanya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah siang hari ini, orang yang memiliki jiwa wirausaha adalah mereka yang selalu melihat setiap sudut kehidupan dunia sebagai ladang amal, ladang ibadah, ladang pahala, ladang jihad untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang entrepreneur sejati, ia memiliki niat yang kuat karena Allah dan tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan dengan slogan aku bekerja maka aku ada. Ia percaya diri, memiliki keberanian mengambil keputusan dengan segala risikonya ia terbuka dan mau bekerja sama dalam mengembangkan usahanya dengan siapapun. Dan ia sangat perhatian terhadap hal-hal yang kecil, termasuk juga yang remeh ataupun sederhana. Dan ia tidak puas hanya dengan apa adanya. Ia akan selalu berusaha mencari terobosan baru dengan slogan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Setiap tindakan dan keputusannya didasarkan pada perhitungan yang objektif, nalar, dan faktual. Ia akan selalu menjalin komunikasi, mengembangkan jaringan informasi yang memperbanyak jaringan kerjanya. Dan ia sangat senang berkompetisi karena dengan kompetisi ia mengetahui posisi usahanya, mengetahui keadaan pasar dan sekaligus belajar daripada para pesaing. Ia tidak akan pernah takut pada perubahan karena ia adalah senang dengan perubahan. Ia memiliki semangat untuk berubah karena ia sadar bahwa tidak ada yang abadi, segala sesuatunya pasti akan berubah dan mengalir. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas semua kesalahan dan kekhilafan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu melaksanakan apa yang telah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam motivasikan kepada para sahabatnya untuk bekerja, berusaha dan berwirausaha.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 والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون